Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenakan kita untuk bisa mengagungkannya, untuk sujud kepadanya dan bisa salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang keikhlasan dan bagaimana kita berjihad, berjuang melawan penyakit yang sangat berbahaya yaitu penyakit ria. Ya. E, masalah ikhlas secara teori saya rasa kita semua sudah tahu ya. Karena ikhlas semua orang ngerti namanya ikhlas yaitu murnikan ibadah niatnya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ada, adalah pembahasan akidah yang sangat mendasar. Setiap kita tahu bahwasanya amalan sebesar apapun, sehebat apapun, seletih apapun, sebanyak apapun biayanya, kalau ternyata tidak ikhlas maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sangat mengerti akan hal ini. Tetapi ternyata kenyataannya ini adalah perkara yang secara teori kita mengerti namun terkadang prakteknya sangat sulit. Prakteknya sangat sulit. Betapa banyak penyakit-penyakit yang menginap di hati kita. Oleh karenanya, kesulitan ini juga dirasakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Seperti ulama sekelas Sofyan Al-Thawri rahimahullahu taala. Beliau berkata, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang sangat berat seperti menghadapi niatku. Kenapa? Karena niatku berubah-ubah. Ini kita rasakan bahwasanya niat kita terkadang kita merasa ikhlas, terkadang kita mencari pujian, terkadang kita mencari sanjungan, terkadang ria, terkadang ujub bangga dengan amalan kita, terkadang ikhlas kembali, terkadang ria lagi, berubah-ubah niat kita. Ya. Dan semua gerakan hati kita tentunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh para malaikat. Oleh karena ini salah satu dari ilmu yang secara teori kita semua sudah mengetahui, namun prakteknya susah. Maka kita harus sering saling mewasiatkan, saling menasihati untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah ikhlas adalah puncak dari kebahagiaan. Orang kalau sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amalannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul banyak sekali amalan-amalan yang lain, amalan-amalan hati yang lain. Dia akan tulus, ya. Kemudian dia akan tidak mudah hasad. Sudah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak hasad kepada orang lain yang mungkin lebih berhasil daripada dia, yang mungkin pengikutnya mungkin lebih banyak, yang mungkin ya manajemennya lebih bagus. Ya, dia tidak akan hasad dan dia tidak akan dendam, dia tidak akan dengki ya. Sehingga banyak ya penyakit-penyakit hati yang bisa dia bersihkan Ya, kenapa? Karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah untuk memaafkan. Kenapa? Karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan ikhlas adalah puncak kebahagiaan. Karenanya orang-orang yang soleh berusaha meraih keikhlasan dan berusaha menjaga keikhlasan karena mereka tahu ya ikhlas adalah puncak kebahagiaan seorang di mana seorang hanya memperhatikan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Dia tidak memperdulikan penilaian orang lain. Dia tidak mempedulikan sanjungan orang lain. Dia tidak memperdulikan penghargaan orang lain. Yang dia inginkan adalah sanjungan Allah, penghargaan Allah terhadap amal yang dia lakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan eh, terkadang karena ketidakikhlasan timbul banyak permasalahan. Ya, persaingan di antara misalnya ya, kelompok dengan kelompok, antara hizib dengan hizib, ya, antara partai dengan partai, antara dai dengan dai, antara masjid dengan masjid, antara panitia pengajian dengan panitia pengajian. Masalahnya ternyata gara-gara ada tendensi duniawi, tidak ikhlas, tidak tulus. Ya. Oleh karenanya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwa menyebutkan bagaimana orang-orang halil kitab dahulu mereka bercerai-berai padahal mereka punya ilmu dan mereka bercerai-berai tersebut setelah datang ilmu kepada mereka. Kata Allah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Tidaklah mereka tercerai-berai kecuali setelah datang ilmu kepada mereka. Apa yang menyebabkan mereka tercerai-berai? Baghyan bainahum karena hasad di antara mereka, karena kibir, karena kesombongan di antara mereka. Sebagaimana penafsiran dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Al-baghyu" artinya hasad dan kibir, dengki dan sombong. Ini yang buat mereka akhirnya tercerai berai. Padahal ya telah datang ilmu kepada mereka. Sehingga ya, terkadang timbul permasalahan, masalah khilafiyah di antara kaum muslimin. Ini disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah. Bahwasanya para ulama, para sahabat, mereka khilaf dalam masalah-masalah khilafiyah dan tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Kenapa sebabnya? Karena khilaf tersebut dibangun dengan keikhlasan, murni masalah ilmiah, tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tetapi kalau tatkala terjadi permasalahan khilafiyah dan permasalahan tersebut dibangun di atas hasad, dibangun di atas dengki, dibangun di atas kesombongan kiber, maka pasti akan terjadi perpecahan sebagaimana yang terjadi pada ahlul kitab. Ya. Karenanya kita bagaimana para ulama dahulu mereka banyak khilaf di antara mereka dalam masalah-masalah ilmiah, namun hati mereka saling menyayangi, saling menguji di antara mereka, saling mendukung di antara mereka. Kenapa? Karena keikhlasan yang ada pada hati-hati mereka. Dan kita jangan pernah merasa bahwa saya sudah ikhlas, saya sudah hebat, saya sudah sampai pada taraf keikhlasan. Mungkin Anda pernah ikhlas, tapi ya, untuk mempertahankan ikhlas terus-menerus itu bukan perkara mudah. Para sahabat, Allah sebutkan bagaimana mereka pernah terjerumus dalam kesalahan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya, gara-gara masuk ke dunia dalam mati mereka belakangan. Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, لقد sadaqakumullahu الله ittakhsunahum bi'ibni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum Subhanahu wa taala bercerita tentang kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud kata Allah Subhanahu wa taala sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian Ya, istahsunahum ini Tatkala kalian mengalahkan kaum musyrikin di awal peperangan. Di awal peperangan kaum muslimin para sahabat menang. 700 lawan 3000 namun mereka kocar-kacir dan mereka kabur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr." Sampai akhirnya kalian lemah dan kalian berselisih dalam dalam permasalahan, ya. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan kalian pun bermaksiat setelah Allah perlihatkan apa yang kalian cintai. Apa sebabnya terjadi perselisihan? Kata Allah, minkum mayuridu dunia wa minkum mayuridu akhir. Di antara kalian ada yang mencari dunia. Di antara kalian ada yang mencari akhirat. Waktu turun ayat ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan dia adalah radhiyallahu taala adalah seorang sahabat senior, dia berkata, "Ma kuntu adhunnu anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazala yauma Uhudin." Minkum mayuridu dunia wa minkum mayuridu akhir. Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak menyangka dan tidak pernah terbetik dalam hatiku ada seorang sahabat Nabi ingin dunia. Tidak terbetik dalam hati Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena melihat bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana mereka mengorbankan jiwa raga mereka, harta mereka demi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berjihad. 700 orang siap untuk melawan 3000 orang. Ini bukan tidak diragukan lagi akan keikhlasan mereka. Sehingga kata Ibnu Mas'ud tidak terbetik dalam hatiku ada seorang sahabat yang ingin dunia. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kami pada waktu perang Uhud. Minkum mayuridu dunia wa minkum mayuridil akhir. Di antara kalian ada yang ingin dunia, di antara kalian ada yang ingin akhir. Baru Ibnu Mas'ud tersadarkan ternyata di tengah perjalanan bisa jadi seorang niatnya berubah. Ya. Sehingga menyebabkan kaum muslimin kalah tatkala itu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala pada apa ankum, sungguhnya Allah telah memaafkan kalian." Jadi kalau ada orang-orang Syiah misalnya menjelek sahabat, lihat sahabat saja pernah salah, sahabat bermaksiat, sahabat ingin dunia, gara-gara cari dunia akhirnya kalah. Kita bilang, iya, itu benar. Tetapi Allah sudah maafkan. Kata Allah, walau ada apa, ampun. Kenapa ente ya pusing Allah saja yang dimaksiati sudah apa? Memaafkan. Allah mentakdirkan mereka berbuat kesalahan sebagai pelajaran bagi kita. Bahwasanya perjalanan ikhlas tidak mudah. Tidak ada yang ragu para sahabat di awal peperangan mereka ikhlas dan mereka tulus. Ternyata ketika dibukakan dunia di hadapan mereka, ada di antara mereka yang goyang niatnya. Maka saya katakan, Sebagian kita mungkin di awal perjalanan dakwah, di awal perjalanan jadi panitia pengajian, di awal perjalanan mendirikan suatu kelompok, suatu yayasan misalnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mengorbankan harta, benar-benar mengorbankan waktu. Namun tak kalah mulai berjalan, mulai berkembang, mulai ada dunia yang dilihat, maka cek lagi hati kita, cek lagi hati hati kita. Jangan sampai hati kita berubah. Jangan sampai hati kita berubah gara-gara dunia. Oleh karenanya banyak permasalahan, perselisihan Permasalahannya bukan masalah agama, tapi masalah niat. Masalah kurangnya ikhlas sehingga timbul perselisihan di antara para pegiat-pegiat dakwah. Oleh karenanya, kita dalam bahasa ikhlas. Saya ingin menyampaikan, ikhlas bukan hanya sholat, bukan hanya haji, bukan hanya umroh. Bahkan ikhlas dalam dakwah itu sangat penting. Ikhlas dalam dakwah sangat penting. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tauhid, tatkala menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah. Ya, kata Syekh Muhammad Wahab rahimahullah, ini tanbih peringatan untuk ikhlas. Wa fi hadha tanbihun ila ikhlas. Dan ini ada peringatan untuk ikhlas karena Allah berkata, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata beliau? Karena katsiran minan nas wa in kanu yad'una ila al-haq Wa in kana yad'u ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsihi. Kata Syekh Abdul Wahab Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala, beliau berkata, "Kenapa? Karena banyak dari manusia meskipun mereka menyeru kepada kebenaran, tapi bersama mereka menyeru kebenaran, mereka juga menyeru kepada diri mereka. Maksudnya ada sebagian dari yang mereka berdakwah benar yang mereka sampaikan tauhid sunnah mereka membantah kesyirikan dan bid'ah, tetapi beserta dengan itu mereka juga menyeru pada diri mereka sendiri. Maunya orang hanya ngaji kepada mereka sendiri, maunya jangan dengar dari yang lain, maunya hanya saja dia yang benar, ya. Kalau maunya diri nomor satu kan, maka ini namanya menyeru kepada diri sendiri. Meskipun dohirnya dia menyeru kepada kebenaran. Maka ingat, tatkala kita berdakwah, kita bukan berdakwah kepada yayasan, kita bukan berdakwah kepada golongan, kita bukan berdakwah kepada sekolah, kita bukan berdakwah kepada masjid, kita bukan berdakwah apalagi kepada diri sendiri, tapi kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya tatkala seorang tidak menyeru kepada Allah, tapi menyeru tidak ikhlas, dia menyeru kepada yayasan, kepada kelompok, kepada partai tertentu, pada ini sehingga tatkala ada orang yang menyelisihi dia, tidak sesuai dengan kelompok dia, tidak sesuai dengan partai dia, tidak sesuai dengan masjid dia, maka dijadikan musuhnya. Siapa yang dalam kelompoknya jadi teman, siapa yang di luar kelompoknya jadi apa? Musuh. Ini tanda bahwasanya dia tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berdakwah kepada dirinya atau yayasannya atau kelompoknya atau partainya. Waliyadzubillah. Jadi ini sekedar mukadimah ya pembahasan ini tentang ikhlas. Saya ingin ingatkan bahwasanya ikhlas bukan cuma masalah ya Eh, haji, umrah, ya, sholat, tetapi sedekah demikian juga e, masalah dakwah juga butuh keikhlasan. Ini menyangkut ustadznya, menyangkut panitianya, ini juga semuanya butuh keikhlasannya. Baik, sekarang kita bahas tentang ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Arab diambil dari madah khalusa, yaitu kha, lam dan sad yang dalam bahasa Arab artinya adalah murni. Dalam bahasa Arab artinya murni. Adapun akhlasa yukhlisu ikhlasan artinya memurnikan. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Kalimat qalu ini. Dan kita mencoba menyebutkan sebagian dari ayat tersebut untuk menjelaskan makna ikhlas. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tentang Nabi Musa alaihissalam. Wadkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan sebutkanlah tentang kisah Nabi Musa. Sungguhnya dia adalah seorang hamba yang mukhlasan, Mukhlasan artinya hamba yang terpilih. Kenapa dia terpilih dalam kiraat yang lain? Mukhlisan karena dia ikhlas. Karena dia memurnikan ibadahnya kepada Allah, maka dia pun dipilih oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam. Wa kana rasulan nabi. Dia adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kata, kata Allah Subhanahu wa taala, Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami memalingkan Yusuf alaihissalam dari perbuatan buruk dan perbuatan keji dari persidangan. Kenapa kata Allah Yusuf diselamatkan? Innahu min ibadina al-mukhlasin karena dia dari hamba-hambaku yang terpilih. Dalam kiroah yang lain, innahu min ibadina al dengan mengkasrahkan huruf lam. Sungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana ikhlas murni. Contohnya Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah hanya bagi Allah agama yang murni. Agama yang tidak murni tercampur dengan kesyirikan tidak diterima oleh Allah. Allah hanya menerima agama yang murni. Allah mengatakan dinul khalis, agama yang murni. Contohnya di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Falamma stai'asu minhu khalasuna jiyya." Tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf berusaha merayu Yusuf agar menyerahkan Benyamin, ternyata Nabi Yusuf tidak mau, mereka tidak tahu itu adalah Yusuf, mereka menyangka telah uh, pembesar di negeri Mesir. Tatkala mereka putus asa dari merayu Yusuf, khalasuna dia, mereka pun berkumpul lalu mereka berbisik-bisik di antara mereka. Kata Allah, khalasu, ingat ada kha, ada lam, ada sa. Khalasu artinya mereka rapat secara pribadi, tidak ada orang lain ikut campur. Murni hanya mereka sendiri yang rapat. Maka Allah menggunakan kalimat apa? Khalas, artinya murni. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu hukum yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Kata Allah, kalau ada seorang wanita mukminah yang menghadiahkan, menghibahkan dirinya kepada Nabi dan Nabi ingin menikahinya, maka silakan. Silakan terima hadiah tersebut namun kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin. Murni hanya untuk kau wahai Muhammad, orang lain tidak boleh, kaum mukminin yang lain tidak boleh. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau ada wanita menghadiahkan dirinya untuk Nabi, maka Nabi boleh menikahinya tanpa mahar. Tidak jadi masalah. Adapun selain Nabi SAW, maka harus pakai mahar. Hukumnya wajib. Tidak boleh nikah tanpa mahar. Adapun Nabi boleh menikah tanpa mahar. Dan Nabi memiliki kekhususan dalam pernikahan dalam banyak hal. Di antaranya Nabi boleh menikah lebih dari empat wanita. Adapun para sahabat, kaum minin yang lain tidak boleh lebih dari empat. Makanya waktu sebagian sahabat masuk Islam, ada di antara mereka punya istri lebih dari empat. Ada yang lima, ada yang enam, ada yang sembilan, ada yang berapa. Maka Nabi suruh ceraikan. Suruh pilih cuma berapa? Empat. Menunjukkan bahwasanya lebih dari empat hanyalah kehususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi boleh menikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Sebagaimana Nabi Wasallam menikah dengan Zainab tatkala Zainab diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, "Walamma qada minha Zaidun watara zawwajnakaha." Tatkala Zaid radhiyallahu anhu sudah selesai kemudian menceraikan istrinya sudah selesai keperluannya dengan istrinya, zawwajnakaha. Kami pun nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Maka Zainab dinikahkan oleh Allah langsung dari atas langit yang tujuh, tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Oleh karena Zainab sering membanggakan hal ini kepada istri-istri Nabi yang lain. Kata Zainab, "Zawwajakunna kunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'a samawat." Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, adapun aku dinikahkan oleh Allah yang berada di atas langit yang ketujuh. Tanpa mahar, tanpa apa? Tanpa saksi, tanpa wali. Kalau antum nggak sah ya. Enak aja ini cukup Nabi SAW. Jadi hanya Nabi. Allah mengatakan khalisatan laka. Ini murni untuk engkau wahai Muhammad. Ini kita pahami murni untuk Nabi berarti yang lain enggak boleh. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada seorang wanita imra'atan mu'minah wahabat nafsa li Nabi datang kepada Nabi menyerahkan diri ingin dinikahi. Maka Nabi tidak ada sawab Rasulullah SAW melihat wanita tersebut Rasulullah SAW lagi tidak ingin nikah. Maka Rasulullah SAW diam saja. Mau diusir bagaimana, mau ditolak bagaimana. Rasulullah SAW diam saja. Sampai ada sahabat yang lain mengatakan, Ya Rasulullah, kalau anda nggak mau, buat saya aja ya Rasulullah. Zawijniha, zawijniha. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah nikahkan dia buat saya. Kalau anda tidak berminat, buat saya aja. Saya berminat. Akhirnya Rasulullah SAW nikahkan. Kata Rasulullah SAW, irtamis walau khataman min hadid. Harus pakai mahar kalau mau. Kalau saya tidak perlu mahar. Ini khalisatan laka, hanya murni untuk Nabi. Kata Nabi, carilah mahar meskipun hanya sebuah cincin besi. Maka dia cari, kata dia, enggak ada ya Rasulullah. Cincin besi untuk jadi mahar enggak ada, apalagi cincin emas. Besi aja di sini besi tidak ada untuk mahar. Akhirnya kata Rasulullah SAW, apa yang kau punya? Saya punya sarung ya Rasulullah, sarung saya pakai. Terus kalau jadi mahar, ya dia pakai, terus saya nggak pakai sarung. kalau Rasulullah SAW gimana mau jadi mahar? Kalau kasih dia kalau tidak pakai sarung, kalau nggak pakai dia nggak bisa pakai. Akhirnya dia tidak punya apa-apa. Mau nikah tapi tidak ada modal. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kau punya hafalan Quran? Ada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Apa aku hafal? Hafal? Kata dia, iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Saya ini akan engkau dengan wanita ini dengan hafalan Quranmu. Artinya, yaitu dari biaya engkau mengajarkan Al-Quran kepada wanita ini. Ya. Biaya itulah kata para ulama, karena mahar itu harus punya nilai. Harus punya nilai. Biaya mengajar itulah yang menjadi mahar bagi wanita wanita ini. Maka perlu saya ingatkan, bukanlah sunnah seorang menikah dengan hafalan Quran. Itu bukan sunnah ya. Karena Rasulullah SAW suruh cari dulu cincin besi. Kalau nggak ada mahar yang kalau nggak punya baru biaya pengajaran Al Al-Quran. Karena ada yang salah paham katanya dengan Al-Quran itu sunnah. Padahal tidak sunnah. Ya. Rasulullah SAW aja pakai pakai emas waktu menikah ya. ya. Hadirin dan hadirin harus Subhanahu Wa Taala ya. Karena, karena saya pernah eh, ada orang nikah di Jogja teman saya menikah, kemudian maharnya ayat kursi dan terjemahannya. Jadi menikah dengan mahar ayat kursi dan terjemahan. Dia baca, "Auzubillah minasyaitonir Allahu la ilaha hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm." terus terjemahannya. Sungguhnya Tuhan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. selesai. Itu selesai nikah. Kemudian itu saya padahal istrinya juga mungkin hafal hafal ayat kursi. Ya, terus ngapain kalau hafal kursi biaya pengajarannya di mana? Istrinya juga hafal saya kasih tahu saya bukan tidak boleh sunnahnya bukan demikian. Terjadi dialog sebentar, akhirnya orang-orang sudah pulang, diulangi lagi nikahnya dengan mahar yang lain. Nikahnya sudah sah, cuma maharnya harus diganti. Akhirnya ya sudah 50 ribu rupiah, sama saja murah. <laughs> Baik, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh khalisatan artinya murni. Demikian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, eh, tentang makna khalus kata Allah Subhanahu wa taala wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada binatang ternak tersebut ada pelajaran bagi kalian. Kami keluarkan dari perutnya susu yang murni, labanan khalisan, susu yang khalis, khalamsat, susu yang murni yang kami keluarkan di antara kotoran dan darah yang mudah untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Nah, kalau Anda ingin mengerti apa makna ikhlas, lihatlah ayat ini. Ambillah segelas susu, lihatlah susu tersebut murni, tidak tercampur dengan satu tetes darah pun dan tidak tercampur dengan satu titik kotoran pun. Kalau ada susu tercampur dengan satu tetes darah tidak dikatakan susu murni. Kalau ada susu tercampur dengan satu titik kotoran tidak dikatakan susu murni. Itulah kemurnian, itulah keikhlasan. Oleh karenanya, seorang tatkala ingin ikhlas, apa makna ikhlas? Ikhlas maknanya Allah tatluba ala amalika. Ya. Syahidan ghairallah wala mujaziyan siwahu. Kata sebagian salaf yang dimaksud dengan ikhlas yaitu kalau kau beramal kau tidak ingin mencari saksi yang melihatmu selain Allah. Yang kau inginkan yang penting Allah sudah lihat sudah selesai. Dan kau tidak berharap pemberi balasan kecuali Allah semata. Yang penting Allah sudah tahu, Allah akan kasih balasan. itu tidak butuh dari yang lain. Itu namanya ikhlas. Itu namanya ikhlas. Oleh karenanya syiarnya orang-orang yang ikhlas Allah sebutkan dalam Al-Quran. Inna manut'imukum liwajihillah. La nuridu minkum jazara wa la syukura. Sungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak butuh dari kalian jazaan, balas budi, wala dan terima kasih kami nggak perlu. Orang yang dibantu jangan kurang ajar juga. Lihat ayat ini saya tidak mau terima kasih. Allah bilang tidak perlu terima kasih. Bukan begitu. Ente yang dikasih bantuan diperintahkan oleh Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Yang satunya, Allah yang bersedekah disuruh jangan minta terima kasih, yang disedekahin diajarin oleh Nabi untuk berterima kasih. Oleh karenanya, ya, itu adalah syiar dari ikhlas, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balas budi, kami tidak butuh terima kasih, apalagi pujian dari yang lainnya. Jadi kita tanamkan dalam diri kita ini. Ikhlas para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkara yang sangat berat ya. akan tapi ya, bisa diusahakan dan sangat mungkin diusahakan. Ya. Yang penting seorang berjuang dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah sampai pada tahapan ikhlas, dia akan bahagia. Dia akan bahagia karena yang selalu dia pedulikan adalah bagaimana penilaian Allah terhadap saya. Bagaimana saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu dia pikirkan. Dia tidak terlalu pikirkan bagaimana perilaku orang lain. Dia tidak peduli. Yang dia pedulikan bagaimana penilaian Allah terhadap uh, dirinya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa perkara yang perlu kita bahas tentang masalah ikhlas di antaranya yang perlu antum tahu bahwasanya ikhlas itu sangat berpengaruh tentang besar kecilnya pahala seorang Besar kecilnya pahala seorang boleh jadi boleh jadi amalnya sama, namun kalau dia ikhlasnya luar biasa maka pahalanya menjadi besar. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah taala, "Rubba amalin shaghir tu'azzimuhu niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Sebaliknya betapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niatnya kurang tulus, ikhlasnya kurang. Ikhlasnya kurang. Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya tatafadhalul a'mal bima yatafadhal ma fil qulub. Bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang ada di hati dari keimanan dan keikhlasan. Makanya kita tidak heran tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah seorang wanita pezina yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara gara-gara memberi minum seekor anjing. Dalam hadis Abu Hurairah kata Rasulullah SAW, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtulu al-atash idra'atu baghir wa Israil." Tatkala ada seekor anjing yang kehausan. Ya. Dia sangat haus dan hampir-hampir mati karena kehausan. Sementara di hadapan dia ada air. Dia ingin ambil air tersebut, tapi air tersebut di sumur, dia tidak bisa berenang. Anjing tersebut tidak bisa berenang, maka dia muter-muter. Keselamatan ada di hadapan dia, namun tidak bisa dia raih. Ini menyedihkan anjing ini, muter-muter, muter-muter. Tahu-tahu ada seorang wanita bezina dari Bani Israel, kasihan melihat anjing ini. Maka dia pun panaza'at muqaha, kata Nabi, dia pun melepaskan sepatunya. Untuk apa? Untuk mengambil air. Maka dia turun di sumur, diambil air, fasakathu, kemudian dia pun berminum pada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, faghufira laha bihi. Maka gara-gara dia minumkan anjing tersebut, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan karena amalannya. Amalannya banyak orang bisa melakukan. Tapi tidak semua orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jadi masalah yang ada di hati yang membuat Allah memaafkan dia karena apa yang ada di hatinya. Amalan itu hanya sekedar maksud saya ya simbolis ya. Ada nilainya juga, tapi yang paling penting adalah yang ada di, di hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan yang dikorbankan itu tidak akan sampai kepada Allah. Darah-darah yang mengalir karena berkorban karena Allah juga tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah takwa hati. Ya, percuma seorang menyembelih misalnya 10 ekor sapi tatkala Idul Fitri, Idul Adha, tapi niatnya tidak beres. Karena sakit tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Dagingnya, darahnya tidak. Yang sampai adalah ketakuan dia tatkala dia menyembelih hewan-hewan tersebut. Itu yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal dinilai, tapi yang paling penting adalah masalah masalah hati. Lihat wanita ini. Dimaafkan oleh Allah karena masalah-masalah hatinya. Masalah hatinya. Mungkin dia pun tidak terpetik dalam dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena keikhlasan dalam dirinya membuat Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Tatkala dia membantu anjing tersebut, ya, tidak ada yang melihat dia. Ini menunjukkan indikasi dia ikhlas. Tidak ada yang melihat dia, maka dia bantu. Yang kedua, dia melakukan eh, pekerjaan yang sulit. Wanita turun ke sumur ini bukan pekerjaan ringan. Kemudian ambil air, kemudian berikan kepada anjingnya. Ini butuh orang yang ikhlas hingga sabar dalam melakukan suatu amalan. Yang ketiga, apa yang bisa diharapkan dari anjing tersebut? Anjing tersebut tidak mungkin setelah diberi minum kemudian mengatakan jazakillah khairan. Tidak mungkin. Tidak mungkin mengatakan syukur tidak ada ya. Dia mengatakan sampai ketemu lagi. Tidak ada seperti itu. Setelah dia pergi. Ini menunjukkan dia, dia ikhlas. Lihat bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutnya ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, dia melihat ada tangkai dahan yang mengganggu orang di jalan, dia pindahkan. Gara-gara dia pindahkan diampuni oleh Allah Subhanahu Bukan masalah amalannya. Amalan itu sebab, tapi yang Allah lihat adalah hatinya tatkala dia mengamalkan amalan tersebut. Padahal amalan memindahkan gangguan dari jalan itu amalan yang paling rendah dalam cabang-cabang keimanan. Kata Nabi SAW, Al-imanu bid'un sab'una syu'bah. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq. Kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah memindahkan gangguan dari jalan. Ini paling rendah. Ternyata orang tersebut melakukan amalan yang paling rendah. Diampuni oleh Allah. Kenapa masalah? Masalah hati. Oleh karena saya katakan, antum kalau ikhlas luar biasa amalan antum akan diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kata Syekh Islam Taimiyah, bisa jadi seorang salat sama-sama di saf yang sama. Mungkin berdampingan, berjajaran. Mungkin gaya salatnya sama. Tapi pahalanya antar langit dan bumi. Yang beda kan Masalah hati, kekhusyuannya, keikhlasannya, ketulusannya. Maka perhatikan masalah hati, ini sangat membantu Anda untuk bisa meraih pahala yang sangat besar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa ikhlas? Ya. Di antara perkara yang penting agar kita bisa ikhlas, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk ikhlas. Yang kedua, ya, di antara perkara yang sangat penting itu seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh. Kata Nabi SAW, Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang disembunyikan, maka lakukanlah. Ya, lakukanlah. Kalau kita ada amal soleh, jangan ceritakan. Amal soleh apa saja. Sembunyikan, jangan ceritakan. Ya. Berbakti kepada orang tua amal soleh. Sayang sama istri amal soleh. Bersedekah amal soleh. solat amal soleh. Puasa amal soleh tidak usah ceritakan kepada orang lain. Karena kebiasaan kita, kalau kita beramal soleh, kita ingin cerita. Kenapa kita mengharap pengakuan? Kenapa kita cerita supaya diakui, diakui oleh lawan bicara kita? Maka setan menggelitiki hati kita untuk cerita. Akhirnya kita cerita. Apakah kalau kita cerita berarti kita riak? Jawabannya belum tentu. Tetapi paling tidak pahalanya berubah menjadi pahala yang lebih besar. Tatkala amalan tersembunyi menjadi pahala yang berkurang pahalanya. Tatkala ditampakkan dengan syarat ikhlas. Ya. Ya, oleh seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya. Benar, ada amal soleh yang lebih baik untuk ditampakkan karena memang disyariatkan untuk ditampakkan. Ada amal soleh seperti itu. Contohnya seorang pergi ke masjid, maka ini amal soleh dan dia tampakkan. Ya, dia pergi ke masjid. Ada orang tidak menuduh dia macam-macam. Ini syiar pergi ke masjid, berjalan dari rumah menuju masjid, ini syiar. Kemudian azan misalnya, azan juga harus ditampakkan. Kalau orang azannya pelan-pelan, nggak ada yang bangun nanti. Adanya keras-keras supaya orang apa? Bangun. Takbir terkala Idul Fitri disuruh keras-keraskan oleh syariat. Ini syiar ya. Misalnya labbaik Allahumma baik talbiyah itu terkala haji dan umrah dikeraskan. Ini syiar ya. Contohnya wanita berjilbab, ya ini syiar ya. Tampakkan bahwasanya dia berjilbab. Ya. Dan ini amalan-amalan yang disunahkan untuk ditampakkan. Adapun amal-amal yang lain ya, kalau bisa disembunyikan maka itu yang lebih terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Kata Allah, jika kalian menampakkan sedekah maka itu baik. Namun jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara kepada fakir miskin, ini lebih baik antum antar langsung kepada orang fakir miskin, tidak ada yang tahu. Langsung antar kepada mereka. Mereka juga bisa menjaga harga diri mereka. Ya, tidak perlu minta-minta antum antar langsung antum kami silakan datang antar. Antum lebih tawadhu karena antum yang anterin. Ya, maka ini kata Allah bahwa khairul lakum, maka ini lebih baik bagi kalian. Ini dalil bahwasanya pahala amalan yang disembunyikan lebih afdal daripada pahala amalan yang ditampakkan. Sekarang saya sama antum jujur. Ya. Coba antum mikir pikir amalan soleh apa yang orang lain tidak tahu? Coba antum mikir pikir Hari ini saya sholat orang tahu tidak? Tahu. Saya puasa orang tahu nggak? Tahu. Tadi buka puasa bareng-bareng. Terus apa lagi? Sedekah orang juga tahu. Apa yang orang tidak tahu? Kalau anda keluar dari Masjid Nabawi menuju keluar dari hotel menuju Masjid Nabawi, maka tidak usah cerita. Karena berjalan dari hotel menuju Masjid Nabawi itu amalan besar. Tidak usah bikin status meskipun di Madinah 50 derajat Celsius Allah menguatkan saya untuk berjalan menuju Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua saya ceritakan, apa yang cerita? Itu amal soleh. Antum berbakti kepada orang tua, itu amalan yang luar biasa. Tidak usah cerita. Hari ini saya telah membahagiakan ibu saya. Anda bahagia, benar. Tidak perlu Anda ceritakan. Anda sayang sama istri, tidak perlu Anda ceritakan. Hari ini saya belikan istri saya gini, saya cium keningnya, saya ini, ini saya anukan dia. Ini amal soleh, tidak perlu diceritakan. Sebalik istri pun demikian. Sebaliknya istri kan pamer-pamer suami. Oh saya diberikan ini sama suami. Suami saya baik sekali. Kalau bangun tidur selalu mencium pelipis saya. Kalau mau pergi kantor selalu mencium tangan saya. Cerita semua. Kasihan akhwat-akhwat yang suaminya nggak begitu. Akhirnya cemburu. Ini suaminya hebat banget. Nomor teleponnya dong. Nah, ini hebat banget. Ya. Nggak usah cerita seperti itu ya. Jadi tidak semua amal soleh kita ceritakan. Makanya menakjubkan kalau dahulu para salaf dahulu mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Kalau kita baca akar-akar mereka luar biasa. Ada yang begitu baca Quran, ada yang lihat ditutup Al-Qurannya supaya tidak dikira baca Al-Quran. Sebagian ulama tatkala berdakwah, saya disebutkan, kalau tidak salah Syekh Sa'di rahimahullah. Pertama kali dia mulai dakwah, dia mengajar di sebuah tiang di sebuah masjid. Kalau ada orang jalan, dia seakan-akan ngobrol dengan teman. Orang pergi, dia mulai dakwah lagi. Kenapa? Dia tidak ingin terkenal belum waktu. Ya. Tidak ingin nampak saya sudah hebat, sudah bisa ceramah dan macam-macam. Tidak. Kemudian juga contohnya sebagian salaf dia sholat malam. Setelah sholat malam dia tidur lagi menjelang subuh. Kemudian dia bangun seakan-akan dia tidur lelap. Oh tadi malam tidur enak banget. Padahal dia sholat malam. Agar orang tidak tahu dia sholat malam. Agar dia tahu pahalanya yang tahu hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Ali Zainal Abidin. Rahimahullah ta'ala. Tiap malam membawa memikul gandum dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tidak ada yang tahu. Kapan ketahuan tatkala dia meninggal? Dia meninggal nggak ada lagi yang bagi-bagi gandum gratis. Dilihat bekas hitam di pundaknya. Orang-orang dahulu mereka berjihad, mereka menutup wajah mereka, tidak ingin diketahui. Mereka benar-benar berusaha payah untuk menyembunyikan amal saleh mereka. Sekarang sebagian orang berusaha payah untuk mempublish amalannya. Berusaha payah. Depan Ka'bah bergaya. Ini susah payah. Pura-pura nangis. Sudah, pulang, pulang, pulang, pulang. Berusaha payah. Bergaya lagi. Bayangkan dua tangan ini kalau diangkat karena Allah luar biasa. Di depan Ka'bah Anda berdoa menangis karena Allah Subhanahu wa taala, hanya luar biasa. Tapi diangkat dua tangannya untuk ria, bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah difoto, dia kemudian meng-share masuk di Facebook di ternyata internetnya mati aduh. Susah payah nggak? Susah payah. Ulang lagi. Cari sinyal ke sana, coba sinyal itu. Susah payah tuh dia, Susah payah. Nah, oleh karenanya Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh apa saja, apa saja. Karena setan benar-benar kita untuk kita cerita supaya agar kita diakui, kita ingin diakui oleh manusia. Dan saya katakan kita semua pernah terjatuh dalam hal ini, ingin menceritakan amal kita. Anda atau saya pun semuanya pernah terjatuh dan kita hanya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ulangi lagi, menampakkan amal soleh bukan ria ya. Seorang boleh menampakkan amal solehnya kalau ada maslahat, Ya, kalau memang disyariatkan untuk ditampakkan. Sebagaimana mengatakan sebagian guru, sebagian dai terkadang harus menambahkan amal solehnya. Terkadang dia sholat duha misalnya di masjid. Dia baca Quran di depan orang supaya orang contohi dia karena dia ustaz. Bukan karena dia dia, tapi agar dicontohi. Ini maka ini tidak tidak mengapa. Terkadang dia menampakkan sunnah-sunnah Nabi supaya dicontohi. Ini ada maslahatnya. Contohnya maslahat untuk menolak tuduhan orang. Contohnya ada misalnya empat empat orang kakak beradik Semuanya berbakti kepada ibunya. Ada satu yang sangat ikhlas. Dia sering bantu ibunya, dia tidak pernah cerita sama kakak-kakaknya. Sama saudara-saudaranya. Dan ibunya juga tidak pernah ngomong. Akhirnya saudara-saudaranya nuduh dia, kamu pelit sekali, kamu jenggotnya panjang toh, tapi tidak pernah bantu ibu. Saatnya dia menolak tuduhan tersebut, dia mengatakan, Alhamdulillah saya bantu ibu. Coba tanya ibu. Jadi tidak mengapa dinampakkan amal solehnya tatkala takut terkena apa? Tuduhan yang tidak-tidak. Ya, sebatas hal tersebut. Contohnya Makanya sebagian ulama mengatakan dianjurkan seorang kaya memberikan kepada orang miskin secara langsung. Karena sedekah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sedekah diambil dari orang kaya diberikan kepada fakir miskin. Miskin sebaiknya tahu bahwasanya zakat ini dari orang kaya tetangganya yang selalu dia lihat. Kenapa? Sehingga dia tidak suudzon kepada tetangganya. Dia tahu bahwasanya tetangganya meskipun kaya pasti akan beri kebaikan kepada dia sehingga hilang rasa hasad dari dirinya. Tapi kalau tiba-tiba datang bantuan tidak tahu dari mana, Dibilang ini tetangga kurang ajar. Orang jauh saja kasih saya bantuan, dia dikatakan nggak pernah kasih bantuan. Padahal dari orang itu, cuma karena tidak tahu ya. Maka untuk menghilangkan tuduhan tersebut, maka tidak mengapa kita ceritakan. Contohnya ada seorang bilang sama hantu antum ini mobilnya sudah dua, rumah sudah dua, istri sudah dua, kemudian nggak haji-haji. Gimana sih antum? Padahal antum sudah haji lima kali. Saatnya antum bantah daripada antum dituduh orang yang Kufur nikmat sudah diberi nikmat tidak pernah Pak haji. Maka aku bilang, "Oh, tidak begitu. Saya sudah haji lima kali." Jadi lima kali ini satunya ikhlas, empatnya ria ya. Bilang aja saya sudah haji, alhamdulillah. Saya sudah haji. Tidak perlu sebut berapa kali. khawatirnya Khawatirnya kali ya Jadi maksud saya kalau bisa amalan disembunyikan lebih afdol lebih afdol Dan ingat ini perlu perjuangan ya. Tidak mudah Anda menyembunyikan amal soleh. Kenapa Anda ingin diakui? Oh, saya yang kemarin yang undang ustaz, oh saya yang kepala panitianya. Orang semuanya ingin tampil. Penyakit orang ingin apa? Tampil. Makanya Syekh Islam menamakan ini namanya syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Kenapa ingin tampil, ingin paling depan, ingin yang didengar, ingin yang diakui, di satu satukan? Ini semua syahwat. Ini semua syahwat duniawi yang bisa merusak keikhlasan. Duniawi itu bukan cuma duit, bukan. Tapi ingin nomor satukan, ingin disanjung. Ini juga duniawi yang merusak apa? Keikhlasan. Baik, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Ini antara usaha agar kita bisa bisa ikhlas ya. Menyembunyikan amal saleh, melatih diri kita untuk beramal soleh tidak ada yang melihat bangun malam salat malam tatkala istri lagi tidur anak lagi tidur khususkan waktu untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala Anda perlu waktu untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala Anda sudah bertemu dengan banyak model manusia bertemu dengan teman kantor bertemu dengan bos bertemu dengan teman pengajian bertemu dengan istri bertemu dengan anak kapan Anda bertemu dengan Allah tidak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala maka bangun setengah jam sebelum subuh salat malam berzikir kepada Allah renungkan kesalahan salam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini di antara hal yang sangat membantu seorang untuk bisa ikhlas sholat malam. Tapi tidak usah bikin status, Alhamdulillah hari ini saya sholat malam. Ya. Meskipun tujuh raka. Biasanya sebelas, tapi kodarullah hari ini sebelas. Hari ini tujuh. Yang ini tidak usah. Sudah itu urusan Allah. Anda sudah kerjakan, sudah. Ya. Baik. Kita berbicara tentang penyakit riak. Riak itu sangat berbahaya. Riak dalam bahasa Arab dari ro'a yurai Ra'a yura'i artinya memperlihatkan. Memperlihatkan amal saleh. Jadi maksudnya dia adalah seorang beramal saleh supaya dilihat. Kenapa kalau sudah dilihat dia beramal saleh maka dia akan disanjung dan dia akan dihormati. Inilah penyakit ria. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Akhwatu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu mereka bertanya apa syirik kecil kata Rasulullah SAW Ar-riya iaitu beramal soleh untuk dilihat oleh orang lain Dalam hadis Nabi kata Nabi SAW Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih dajjal Maafkah aku kabarkan kepada kalian Dan fitnah yang paling berbahaya daripada dajjal yaitu Syirkul khafi syirik yang samar Kemudian Rasulullah bertanya, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan syirik yang sama itu bagaimana? Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi. Dia berdiri kemudian dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia lihat ada orang yang perhatikan dia. Ya. Karena dia lihat ada orang perhatikan dia, maka dia berbagus salatnya. Seandainya nggak ada orang, dia salat cepat. Namun karena ada orang, dia indah-indahkan apa? Salatnya. Seperti seorang imam masuk jadi imam salat maghrib, biasanya dia rakaat pertama baca Al-Fatihah sama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Qul allah ahad. Begitu dia sholat Allahu Akbar, tahu-tahu ada yang terlambat, kemudian berdem. <clears throat> Wah, ini demnya bupati, dia kenal ini. Ini demnya jemaah bupati. Maka akhirnya dia pun panjangkan sholatnya rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Fatihah sama Ali Imran. Bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji sama bupati. Begitu dia balik ternyata tukang sabu, ini <laughs> bupati. Misalnya. Akhirnya niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa ini seperti ini riya namanya. Makanya ikhwan antum tahu, jadi dai itu tidak mudah. Dai itu berat ya. Dai dituntut untuk ceramah dengan baik, untuk memperindah ceramahnya, tapi tidak boleh cari pujian dari manusia ya. Tidak boleh cari pujian dari manusia. Oleh karenanya para hadirin Subhanahu wa taala ya uh, seorang berusaha untuk ikhlas dalam eh, segala hal dan menjauhkan dirinya dari Eh, penyakit itu ria beramal soleh untuk dipuji beramal soleh untuk dipuji untuk dilihat kemudian di, dipuji nah bagaimana kita bisa selamat dari ria maka ada empat perkara yang saya tulis dalam buku saya berjihad melawan ria dan ujub ada empat perkara yang harus kita renungkan renungan pertama tentang nasib orang yang ria di dunia yang kedua nasib orang yang ria di akhirat yang ketiga renungan tentang orang yang kita harapkan pujiannya, dan yang keempat renungan tentang diri kita sendiri yang mencari pujian. Saya ulangi yang pertama, merenungkan nasib orang di dunia, riak di dunia. Yang kedua, merenungkan nasib orang yang riak di akhirat. Yang ketiga, merenungkan nasib orang yang sedang kita cari pujiannya. Dan yang keempat, merenungkan hakikat diri kita yang sedang mencari pujian untuk riak. Yang pertama, bagaimana nasib orang yang riak di dunia? Orang riak di dunia, kalau ikhlas adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling mudah memaafkan orang ikhlas, Orang yang paling tidak dendam adalah orang yang ikhlas. Ya. Orang tidak berharap ujian manusia. Dia tenang, bahagia. Dia paling bahagia. Kalau dia bersedekah, dia tahu muamalah dia dengan Allah, bukan dengan orang yang bersedekah. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang kona'ah. Kalau Allah sudah tahu, dia kona'ah dengan hal tersebut. Dia tidak butuh dengan pengakuan orang lain, tidak butuh dengan penglihatan orang lain. Kalau dia bersedekah, dia bilang, Ya Allah, ini harta kau perintahkan saya untuk bersedekah sama orang ini. Waktu dia kasih, dia tidak sedang bermuamalah dengan orang ini. Dia tidak sedang bermuamalah dengan orang tersebut. Ini istri bersedekah, tapi sedang bermuamalah dengan Allah. Allah sudah lihat selesai urusan. Dia bahagia. Dia bahagia. Tetapi kalau orang yang ria, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, maka dia menderita di dunia. Kenapa? Dia mengharapkan pujian. Dan belum tentu dia dapat pujian tersebut. Kalau dia sudah beramal soleh, tidak dipuji, dia menderita. Bayangkan dia sudah bergaya di depan Ka'bah, sudah foto, kemudian dimasukkan di Facebook, ternyata yang like cuma dua orang. Maka dia WhatsApp teman-temannya, eh sudah lihat Facebook saya belum? sudah. Yang like cuma dua orang, sedih hatinya, sakit hati, tidak ada yang apa? Namanya. Ada ustadz habis ceramah kemudian tanya sama murid, eh gimana tadi ceramah saya? Oh biasa-biasa saja ustadz, kurang ajar biasa-biasa. yang hadir ramai, banyak semangat, yang ada yang tidur. Ya. Dia kalau ingin jelas, oh, tadi pengajian saya nggak ada yang tidur. Oh, yang hadir banyak. Kenapa? Dia ingin dipuji. Ternyata yang muji cuma mengatakan, lumayan Ustaz. Jengkel hati Kenapa bilang lumayan? Dia maunya dibilang, Ustaz, Masya Allah, ceramahnya antum gimana? Oleh karena nanti jangan jadi murid-murid kurang ajar ya. Menjerumuskan Ustaz dalam apa? Riak dan ujub. Terkadang gara-gara murid-murid, bikin Ustaz kepalanya besar. Iya benar, gara-gara ente. Ustaz, Ustaz, Masya Allah, Ustaz, udah, udah, Ustaz, udah. Kasihan Ustaz itu. Cari ikhlas itu susah. Gun ente rusak gara-gara ente. Kurang ajar ente. <laughs> Harusnya berdoa kepada Allah supaya Ustaz ikhlas. Nanti malah yang bilang Ustaz ini akhirnya Ustaznya kepala besar akhirnya timbul ujub meremehkan yang lain yang disebabkan oleh ente. Jadi penggembira bagi Ustaz, pemanas-pemanas Ustaz gara-gara ente. Maka hati-hati kawan ya. Kalau untuk punya Ustaz kerja sama antum doain dia. Doain agar dia ikhlas, agar dia tabah agar dia kokoh dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. banyak ujian yang dihadapi. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak ikhlas dia menderita di dunia. Ya. Kenapa? Karena dia mengharapkan ujian Padahal tatkala dia memberikan sesuatu kepada orang-orang itu mungkin puji, pujinya. Seandainya orang tersebut memuji sesuai dengan keinginannya pun itu pun tidak akan bertahan lama. Kenapa dia ingin pujian lagi? Orang tadi butuh duit lagi, kasih duit lagi baru puji. Kalau enggak, enggak dipuji. Jadi katanya dia akan menderita dari penderitaan satu ke penderitaan, penderitaan yang lain. Tapi kalau dia ikhlas, mau dipuji nggak dipuji, mau disanjung nggak disanjung nggak peduli. Ya, ini ke, ke, apa namanya kehinaan atau nasib orang yang uh, tidak ikhlas seperti itu. Antum bayangkan ada seorang ingin dia nomor satu kan, Dia ingin nomor kan? Ternyata tidak nomor satu, ada nomor satu yang lain. Dia jadilah nomor tiga. Menderita dia, hasad, dengki, macam-macam dalam hatinya. Melihat orang lain lebih maju, dia sakit hati. Kenapa dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau dia ikhlas tenang aja, alhamdulillah semuanya berdakwah silakan alhamdulillah. Kalau enggak, dia sakit hati. Kenapa dia tidak ikhlas? Ada panitia pengajian tidak ikhlas juga setengah mati. Bikin panitia pengajian yang hadir cuma sedikit. Begitu masjid baru bikin panitia ramai. Kurang ajar itu <laughs> panitia sana. Akhirnya ramai, alhamdulillah semua ramai. Mau di sini, mau di masjid mana, alhamdulillah penting apa? Ngaji. Ya. Maka kalau orang tidak ikhlas, hatinya selalu sakit. Ya butuh pengakuan. Kalau tidak diakui, sakit hati. Baik. Ini nasib orang riak di dunia. Nasib orang riak di akhirat menderita. Di akhirat, ya Allah permalukan ya. Allah masukkan dalam neraka jahanam seperti dalam hadis yang masyhur tiga orang pertama kali disidang oleh Allah pertama rajulun ustushhid orang yang mati syahid yang kedua ustaz yang ketiga dermawan tiga orang ini tiga orang tiga orang hebat mati syahid Ustadz sama yang dermawan ini sangat dibutuhkan dalam komponen dakwah tiga orang ini mengembangkan Islam. Ya. Tetapi tatkala mereka bertiga melakukannya bukan karena Allah maka mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rajulun ustusyir, ya. orang yang mati syahid, fautiya bihi, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Dia pun ingat. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Karena setiap nikmat harus disyukuri. ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Kemana tusaluna yauma idzin na'in?" Kalian akan ditanya atas nikmat yang pernah kalian rasakan. Apa yang kalian kau lakukan dengan keberanianmu, kejantananmu, kehebatanmu menggunakan senjata, keberanianmu? Kata dia, "Qatal ketika tatushhid." Aku berperang karena kau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, tak kau dusta, walakin yuqal anak jarih." Tetapi kau berperang supaya dikatakan engkau adalah pemberani wa qad telah dikatakan. Ini dalil bisa jadi orang itu disanjung manusia namun dia tidak ikhlas. Lihatlah orang yang mati syahid ini. Dia tatkala beramal soleh supaya disanjung, supaya dikatakan jagoan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Tetapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Dia hanya dapat sanjungan tersebut. Dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, rojulun ta'allama al-ilma wa allamahu wa qara quran Seorang belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Perlu dia ustaz. Ngajari Al-Quran. Ya. Kemudian Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Nikmat yang kau lakukan. Apa yang melukan nikmat, nikmat yang aku berikan kepadamu? Jadi dia mungkin cerdas, mungkin hafal Quran, mungkin hafal hadis, pandai berorasi. Kata dia, aku mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah. Kata Allah, kata Allah, kau dusta. Tetapi supaya kau dikatakanlah ahli baca Quran. Supaya dikatakan seorang alim, lemparkan dalam neraka. Yang ketiga, rajulun atahu Allah min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan kepada dia seluruh harta. Maka Allah bertanya, "Wa amil tapi Dia punya rumah mewah, punya apa kendaraan mewah, punya sawah ladang, punya mungkin macam-macam emas perak apa yang kau lakukan tersebut kata dia mamin min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak kecuali aku infakkan untuk pondok untuk masjid untuk dakwah untuk anak yatim untuk para janda semuanya saya infakkan karena kata Allah kadzabta kau dusta tetapi supaya kau dikatakan adalah seorang yang dermawan wa qad kau telah dikenal sebagai orang yang dermawan yang satu dikenal sebagai orang jagoan, satu dikenal sebagai ustadz yang alim, satu dikenal sebagai dermawan, tiga-tiganya masuk neraka Jangan karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nasib orang yang dia di akhirat menyedihkan. Di antaranya Allah permalukan orang yang ria. Dalam hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad kata Allah Subhanahu wa taala ketika memberi balasan kepada manusia kata Allah, "Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan?" Kalian dulu waktu dia di dunia cari muka sama orang-orang, ya. maka sekarang di akhirat cari pahala sama mereka. Kau dulu cari muka sama si bulan, dulu kau cari muka sama si bulan, kau dulu ingin dipuji sama si bulan, maka cari muka sama, cari hak pahala sama mereka. Ada satu karena ingin disanjung oleh bupati, satunya ingin disanjung oleh ustadz, satunya ingin disanjung oleh habib, satunya ingin disanjung oleh kiai, sudah cari pahala sama mereka kata Allah Cari pahala sama mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apakah akan mendapati pahala di sisi mereka? Jawabannya tidak ada. Pahala hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal tersebut tidak ada yang berani ngomong. Tidak ada yang berani berbicara. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala hari kiamat kelak, anal malik aina mulukul ard. Saya telah raja. Mana raja-raja dunia? Tidak ada. Tidak ada yang berani ngomong. Hari yang sangat dahsyat mengerikan. Terus kita dihinakan. Waliyatubillah orang-orang yang riak dihinakan dikatakan kepadanya cari pahala dari orang-orang yang dulu kalian cari muka kepada mereka tidak akan dapat apa-apa. Baik. Ini yang kedua merenungkan nasib orang yang riak di akhirat dan sangat mengenaskan. Yang ketiga merenungkan tentang orang yang kita harapkan pujiannya. Sekarang kita cari pujian sama siapa? Cari pujian sama manusia. Manusia itu kalau lagi senang sama kita dia puji habis-habis. Tapi kalau lagi benci sama kita dia maki juga habis habis Nanti berharap orang seperti itu. Buat apa? Pujiannya tidak akan mengangkat derajat kita meskipun satu jengkal, tidak akan terangkat. Caciannya juga tidak akan merendahkan kita sama sekali. Kalau kita mulia di sisi Allah, meskipun satu dunia mencela, kita tetap mulia. Kalau kita rendah di sisi Allah, meskipun orang semua memuji, memuji kita, tidak ada perubahan bagi kita. Tidak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena buat apa kita mencari ujian ya manusia? Manusia tersebut adalah makhluk yang sangat lemah. Ya. Sama seperti kita yang lainnya, makhluk yang sangat lemah. Kemudian kita mau gandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka Allah mengatakan, "Ana adna syuraka an syirk." Aku sangat tidak butuh dengan syarikat. Man as man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairahu asyraka fihi ma'i ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa beramal amal saleh, jadi mengambil syarikat selainku maka aku tinggalkan dia dengan syirikan. Allah tidak mau ada syarikat bersama Allah. siapa yang harus dijajarkan dengan Allah? Malaikat itu makhluk Allah. Ente ingin dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat, tidak boleh. Ente ingin dipuji oleh Allah, kemudian juga menyembahkan ibadah kepada Nabi, tidak boleh. Allah tidak terima tatkala Nabi Isa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru jibalu hadda. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah datangkan perkataan yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung hancur. Kenapa kalian mengatakan Allah punya anak? Mama yang bagi dirahmani aitaqidah walad. Tidak pantas Allah punya anak. Kenapa? In kullu man mawati samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Karena semuanya di langit dan bumi akan datang sebagai hamba Allah. Nah, kalau kita tidak boleh beribadah mengharapkan wajah Allah sekaligus mengharap ya mengarahkan ibadah kita kepada seorang nabi bagaimana lagi dengan orang yang di bawah mereka hanya sekedar bupati hanya sekedar pak ustadz hanya sekedar kiai hanya sekedar habib hanya sekedar mereka-mereka itu manusia biasa. Kalau mereka meninggal, tidak dikuburkan, ya, kiai, ustadz, apa akan menimbulkan bau yang tidak enak. Ya. Itu yang kita harapkan. Rugi kalau kita sujud kemudian diletakkan jidat kita di tanah hanya sekedar ingin dipuji oleh manusia. Pujiannya tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena ketika kita renungkan orang yang kita harapkan hanya manusia yang penuh dengan kekurangan, yang juga melakukan maksiat. Terus kita berharap pujian dari mereka buat apa? Yang terakhir kita merenungkan tentang diri kita sendiri, ya. Kalau ada orang muji diri kita, maka kita tahu bahwasanya kita masih banyak kesalahan, ya. Mereka hanya melihat kebaikan-kebaikan kita, terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita yang Allah tutup. Seandainya Allah tampakkan kesalahan-kesalahan kita, maka tidak seorang pun akan memuji kita. Namun kita bersyukur kepada Allah yang menutup aib-aib kita agar kita ya akhirnya masih dihargai oleh manusia. Kalau tidak, tidak ada yang menghargai kita. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian mereka. Jangan terpedaya dengan pujian dengan manusia. Jangan saya menjadikan anda kemudian ria karena anda tahu hakikat diri anda meskipun orang lain tidak tidak tahu. Demikianlah para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Ya semoga dengan pengajian ini kita mengingatkan diri kita sendiri agar terus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man asadun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man la ilaha illallah khalisan min qalbihi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keluar tulus dari ikhlas dari apa hatinya maka seorang semakin ikhlas kepada Allah semakin mudah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian saja Kalau taala nah, ada pertanyaan atau tidak? Bagaimana atau apa yang perlu diperhatikan saat sholat malam atau tahajud? Di pagi harinya tidak muncul riak terhadap orang lain. Dan bagaimana cara agar sholat tahajud hati kita ikhlas dan tidak terbayang hal-hal dunia. Jadi caranya kalau kita ingin ikhlas, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tahajud kita dalam sujud kita berdoa ya Allah anugerahkan aku kepada ikhlas. Memang perjuangan. Nanti kita akan nanti kita akan saya pada setahapan kita sudah tidak peduli dengan omongan orang, tapi perlu perjuangan. Para salaf dahulu mereka berjuang. Perjuangan terus akan tidak akan pernah selesai karena hati ini berubah-ubah. Tapi latih diri kita ya, bangun malam ya. Sudah sholat saja, biasakan. Besoknya mungkin kelepasan cerita, astagfirullah. Astagfirullah tadi kenapa saya cerita? Bertahan seminggu, minggu depan cerita lagi. Astagfirullah. Latih lama-lama, lama-lama yang penting menurut saya ikhwan saya tidak bisa mengatakan kita terlepas dari dia. Setiap kita terkadang ingin dipuji, terkadang ingin diakui. Dan kita merasakan itu kita sedang dia. Tetapi yang saya husnuzan kepada Allah dan saya berprasangka baik kepada Tuhan saya, kepada Rabb saya, bahwasanya Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seorang manusia. Dan kalau Anda sudah berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk ikhlas, terjerumus dalam ria dan Anda tidak suka dengan ria tersebut, mudah-mudahan Allah ampuni kenapa di luar kemampuan. Di luar kemampuan. Maksud saya yang penting Allah tahu Anda berusaha untuk ikhlas dan Anda benci dengan ria. Terkadang terjerumus tinggal istighfar, istighfar, istighfar. Terkadang kita menceritakan amalan kita kepada orang lain. Kemudian setengah jam berikutnya kita lagi sholat, kita terpikir kenapa tadi saya cerita? Apa keperluannya? Tanya dalam hati, kenapa tadi saya cerita? Ternyata kita teliti lagi, teliti lagi, ternyata ingin dipuji, ingin diakui. Tatkala itu kita bilang astagfirullah, astagfirullah ya Rabbi. Saya mohon ampunan. Ini Jangan kita biarkan lewat begitu saja. Tatkala kita tahu kenapa tadi saya cerita, bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, lama kelamaan kita akan terbiasa untuk apa? Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz, untuk contoh kisah pezina yang ikhlas memberi minum anjing yang terlukan, apakah Allah gaskan dia dari api neraka? Yang jelas hadisnya kata Nabi SAW, فَغُفِرَ لَهَا Allah ampuni dia karena amalan tersebut. Setelah mengatakan, dengan sebab dia memberi minum kepada anjing tadi, maka berubahlah kehidupannya. Jadi dari wanita yang soleh setelah itu. Sebabnya apa Allah merubah hatinya? Karena dia ikhlas itu sebab titik batu, batu loncatan sehingga dia berubah apa? kehidupannya. Kenapa dia pernah ikhlas kemudian Allah perbaiki kehidupannya. Makanya saya pernah apa namanya waktu misi pengajian di Mekah, kemudian ada jemaah haji. Waktu saya bicara tentang masalah zina, masalah zina bahaya zina, bahwa orang berzina diadab di neraka, diadab di kuburan, dihinakan di dunia dan macam-macamnya. Kemudian ada seorang jemaah haji protes setelah pengajian dia bilang Ustaz Ustaz terlalu berlebihan. Jangan menakut-nakuti orang zina itu perkara ini nah, lihat ada zina tinggal kasih minum anjing dimaafkan. Seakan-akan dia bilang kalau orang Cina sudah cari anjing. Kalau nggak ada anjing, kucing juga tidak mengapa. Ya, bukan masalahnya, bukan masalah kasih minum anjing atau kucing. Masalahnya hati anda ketika melakukan hal demikian. Ya. ya. Jadi jangan disangka obat di, supaya diterima tobatnya oleh Allah tinggal cari anjing kasih minum. Ini salah seperti itu. Jadi Allah alam disebutkan bahwasanya dia dimaafkan oleh Allah dan berubah kehidupan dia. penghuni neraka sudah jelas sesuai dalilnya di Al-Quran akan disiksa sesuai dengan perbuatannya waktu di dunia. Bagaimana dengan aktivitas penghuni di surga? Maksudnya, surga itu bertingkat-tingkat. Allah Maha Adil. Allah mengatakan, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke surga berdasarkan amal yang kalian lakukan. Benar. Kata Rasulullah SAW, "Lam yadkhula ahadun jannata bi amalihi." Seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Maksudnya tidak mungkin amal ini menjadi tiket untuk bayar surga. Bukan untuk membeli surga. Karena amalan kita ini nggak ada nilainya dibandingkan pahala yang Allah siapkan. Antum mau bayar apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Raka'atul fajri khairu minad dunya wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya pahala dua rakaat sebelum subuh kalau Anda lakukan dengan ikhlas, dengan khusyuk lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masa beli dunia dan seisinya dengan sholat dua rakaat? Sebanding atau tidak sebanding? Tidak sebanding. Ente eh, taruhlah sholat malam selama 60 tahun. Taruhlah ente sejak umur 15 tahun sholat malam sampai tewas. Ya. Sampai umur berapa? 70. 60 tahun sholat malam nggak pernah bolos. Terus apakah sholat malam anda yang 60 tahun itu cukup untuk beli bidadari? Gak cukup. Bidadari itu sudah sangat luar biasa. Dan anda akan nikmati selama-lamanya. Bukan cuma satu triliun tahun. Tiada henti-hentinya. Maka sholat anda yang 60 tahun sholat malam yang luar biasa ini tidak ada nilainya untuk beli untuk membayar apa mahar bidadari. Jadi maksudnya apa? Maksudnya amal soleh itu sebab dengan adanya sebab amal soleh maka Allah berikan rahmat. Tetapi rahmat tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkatan amal soleh. Dan Allah maha adil. Maka orang yang misalnya ya salat malam tiga rakaat tidak sama dengan orang yang salat malam tujuh rakaat tidak sama dengan yang sebelas rakaat seorang yang berbakti kepada ibunya namun masih perhitungan tidak sama dengan orang yang berbakti dengan ibunya tambah perhitungan dia jor-joran sudah kalau kasih orang Tuhan. Tidak sama Allah Maha Adil, tidak mungkin disamakan. Seorang yang ya salatnya cuma lima waktu tanpa rawatib tidak sama dengan orang yang salat lima waktu dengan salat rawatib. Ya. Maka amal soleh itu berbeda-beda sehingga menjadikan surga itu bertingkat-tingkat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'aluhu firdaus fa innahu a'lal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, minta surga firdaus karena itu yang paling apa? Yang paling tinggi. Bagaimana dengan profesi kita yang dengan alasan marketing harus memperlihatkan karya-karya kita, baik itu membantu ataupun membantu ataupun apa kerja secara profesional. Ingat, masalah dia itu masalah amalan akhirat. Ente kalau sholat nggak perlu ente pamer-pamerkan. Tapi kalau ente kerja nggak apa-apa ente pamer-pamerkan supaya laku ya. Karena itu masalah dunia. Ente punya kreasi, ente bisa temukan ini, ente pamerkan, tapi tidak boleh sombong ya. Tapi disampaikan ini pekerjaan saya gini gini gini, supaya laku ini tidak apa-apa ini masalah dunia. Yang tidak boleh itu kalau masalah akhirat. Tidak boleh kita pamer-pamerkan, tapi kalau masalah pekerjaan dunia, ente marketing, ente jualan, nggak jadi masalah. Ente punya produk baru, ente iklankan, ya kalau nggak di marketing gimana mau laku? Ya, ini tidak ada dia dalam ini. Tapi yang ada sombong atau tidak sombong. Sombong atau tidak sombong. Lebih utama mana? Sabar menerima. Apa? Erejan kerejan orang, kezaliman orang terhadap kita atau beri peringatan dengan tegas dengan tujuan agar kezaliman orang itu tidak lagi dilakukan. Ya. Yang jelas kita berusaha maafkan. Banyak orang jahil yang kemudian mencaci maki kita, mencela mereka. Saya berapa sering saya ketemu dengan orang Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya dulu caci maki antum. Kenapa? Lagi datang Ustaz, saya dulu musuhan sama antum. Berapa kali saya datang orang seperti itu? Karena mereka nggak tahu jahil. Mereka nggak ngerti. Kita Ngomong kamu juga buat apa? <laughs> Tidak ada manfaatnya ngomong Jadi mereka tidak tahu. Tapi kalau kita melihat ada masalah dengan kita beri peringatan, ada masalah yang besar maka tidak mengapa. Tapi pertama kita maafkan dulu. Kita maafkan. Adapun tindakan berikutnya bukan karena kita dendam, tetapi karena kita ingin melihat masalah dan mudarat. Sama ada pencuri masuk di rumah kita, ngambil motor kita. Kita bilang saya maafkan kau, tapi kau harus dipenjara. Karena kalau kau tidak dipenjara kau nyolong nyolong lagi. Tapi antum maafkan saja, saya maafkan kamu, tapi kamu harus dipenjara. Jadi bisa tetap kita maafkan masalah tindakan itu melihat masalah dalam apa? Mudarat. Baik, ada yang bertanya langsung? Silakan. Selamat. malam. Nah, apa kedengar? Iya. Nah. Jadi beda antara ikhlas dengan khusyuk ya. Kalau ikhlas, niat ya kita karena Allah SWT. Bisa jadi orang ikhlas namun kurang khusyuk. Dia tidak mengharapkan pujian tapi pikirannya kemana-mana. Ya, begitu dia Allah Akbar, pikirannya sudah kemana? Begitu sholat subuh, Allah Akbar, pikirannya duhur nanti saya sini kemudian saya di sini. Masih. Kapan sholat subuh? Kalau sholat isya, dia evaluasi. Tadi saya kesini, tadi saya. <laughs> Tahu-tahu assalamualaikum cepat sekali Itulah itu bukan masalah ikhlas atau riya, tapi masalah apa? Khusyuk atau tidak? Tidak khusyuk. Ya, seorang berusaha untuk khusyuk, ingat bahwasanya pahala dia sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Ya. Kalau kita sudah lagi sholat, pikiran kita yang lain-lain kita tarik kembali. Karena kita sadar kita sedang memikirkan dunia, tapi kita biarin aja. Itu nggak boleh. Kalau kita pikiran kita, eh, jangan sadar kembalikan. Saya sedang di hadapan Allah sekarang, Jangan dibiarkan kita terus apa? Melayang. Apalagi masalahnya kita Al-Fatihahnya hafal luar kepala. Jadi sambil pikir kemana-mana, Al-Fatihah lancar. Sudah terjadi otomatis di setelkan. <laughs> Jadi makanya kenapa para ulama mengatakan Rasulullah SAW mencontohkan banyak doa iftitah yang berbeda-beda dan kita diajukan merubah-rubah ya sesuai dengan menjalankan sunnah. Kenapa? Agar kita tidak tadi, tidak otomatis jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, baina baina. Langsung otomatis, masih belum pikiran kemana-mana. Ya. Jadi beda masalah ikhlas, beda dengan masalah apa? khusyuk. Baik, mungkin sampai di sini saja. Saya terakhir, silakan. Tadi kan saya kita beribadah. Oh ya, sebentar, satu menit, sebentar, sebentar Pak, gantian. Kalau misalnya kita beribadah itu kan uh, karena ikhlas karena Allah. Bagaimana seandainya kita beribadah tapi kemudian kita tahu misalnya amat apa uh, seperti misalnya sholat rawatib berjamaah itu akan dibangunkan uh, di surga, lalu kemudian uh, sholat uh, per, uh, rokat dua rakaat sebelum sebelum. Alanya itu bagaimana? Iya. Itu tidak tidak apa namanya tidak. Jadi ikhlas itu maksudnya Anda bertujuan untuk Allah dan selain Allah. Adapun Anda mengharap pahala dari Allah itu tidak itu tidak merusak ikhlas sama sekali. Para nabi jauh dahulu juga mereka minta apa? Surga dan Allah dan Nabi mengiming-imingkan dengan amalan-amalan surga. Justru itulah keikhlasan. Ya, Allah Anda beribadah karena Allah dan berharap pemberian dari Allah. Kalau Anda mengharap pemberian dari selain Allah maka itu yang bukan ikhlas. Ya. Jadi memang kita disuruh untuk karena kita diiming-imingi oleh surga. Nabi SAW mengatakan, ya man uh, man apa sholat tintai asyrata rakatan fil yaumi wa laila banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka dia akan dibangunkan surga di di sana di mana di surga. Kita menghadirkan niat itu lagi masalah itu motivasi kita. Motivasi kita. Seperti kata Nabi SAW, Man kadha maghaidan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allah ala ru'usil khala'iq hatta yufayyirahu min ayil hurisha. Barang siapa yang hendak marah dan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, tapi dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan panggil dia di hadapan manusia dan Allah akan suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Nah, kalau orang tahan marah karena bidadari, ternyata itu ikhlas berarti. itu ikhlas berarti. Kalau istri Anda lagi ngomel Anda jangan balas sama dia. Kenapa, Mas? Ada deh itu nggak mana baik ada kita silakan Assalamualaikum Assalamualaikum Anak perhatikan bahwa masjid-masjid itu pendidikan masjid itu kepada pada ini memberi amplop ini tentunya ada juga seperti bagaimana ini terhadap dirinya berada di karena itu amplop itu macam-macam bertingkat-tingkat <laughs> Ya benar. Jadi seorang ya jangan menjadikan dunia sebagai utama. Ini ujian bagi para dai. Karena dia berdakwah, jangan mencari amplop. Ya. Kalau dia berdakwah karena mencari amplop, maka pahalanya akan berkurang. Tapi kalau dia berdakwah karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada yang beri, dia tetap berdakwah maka itu menunjukkan bahwasanya amplop adalah perkara yang yang kedua, ya. bukan perkara yang utama. Ada yang bilang, Ustaz, kalau amplopnya lebih banyak, saya lebih ikhlas. <laughs> Kalau amplopnya kurang, saya gerutu Ustaz. Ah, itu iya, berarti nggak beres seperti itu. Berarti nggak beres. Maka dia harus kembali apa perhatikan lagi dirinya ya. Oleh karenanya dari apa namanya berusaha tidak milih-milih. Ya siapapun yang mengundang, siapapun daerah mana dia berusaha datang. Jangan sampai yang ini mengundang baru saya pergi. Kalau ini nggak ngapain yang punya gede. Kalau itu amplopnya apa? Kurang ya, ini nggak benar. Ini kembali kepada eh, para dai. Kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuannya, ya maka akan mengurangi apa? pahalanya. Karena ini mencoreng keikhlasannya. Oleh karena Nabi SAW berdoa, "Wala taj'alid dunia, akbar hammina." Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai tujuan dari puncak cita-cita kami. Ya. Tapi dunia itu ngikut kepada apa? Akhirat. Ya. Dan ini uh, berbeda apa namanya? Uh, berbeda dengan masalah riak. Kalau riak tadi berdakwah untuk dipuji. Paham? Ini tidak diterima sama sekali. Jadi maksud saya kalau masalah riak, kalau seorang misalnya beribadah karena Allah 90%, riak 10% tidak diterima. Seorang ber, beribadah, berdakwah karena Allah 90%, 97% karena dia 3% tidak diterima. Beda ada seorang berdakwah karena ingin amplop, dia lihat mana hatinya yang paling kuat. Apakah niatnya karena dunia atau karena akhirat? Kalau ternyata niatnya karena akhirat, dunianya nempel, paling tidak hanya mengurangi pahala apa? pahalanya, namun tidak menggugurkan. Kenapa niatnya masih tulus karena Allah? Apa maksudnya? Baik e, demikian saja. Setelah Masih silakan, silakan. Salam hmm. hmm. hmm. salam Surat Ar-Rahman ya. Ya. ya udah selesai. Hmm. jadi mahar itu tidak menjadikan, jadi beda. Mahar itu bukan syarat sah nikah ya, tapi dia kewajiban. Seandainya terkala pernikahan, mahar tidak disebutkan, maka tetap dibayar mahar meskipun nyusul, tidak jadi masalah pernikahan tidak tetap sah. Beda kalau saksi nggak ada, baru tidak sah. Wali nggak ada, baru nikah tidak sah. Jadi mahar itu bukan syarat sah, tapi wajib kewajiban apa? Kewajiban pernikahan. Seandainya tidak disebutkan sama sekali, maka kata para ulama disebut dengan marhu mahrul mithal. Apa itu mahrul mithal? Wanita ini kira-kira sederajat dia maharnya berapa? Kalau tidak disebutkan sama sekali. Nah, kalau wanita seperti ini biasanya 2 juta, maka itulah maharnya. Ya. Tapi kalau dia ridho misalnya kasih cincin dan perangkat sholat menyusul ini maharnya, maka nggak jadi masalah. Jadi masalah ya. Tapi maksud maksud saya tadi sebagian orang salah sangka menyangka bahwasanya mahar itu dengan bacaan Al-Qur'an. Padahal Allah sunnahnya kalau tidak ada yang lain baru itu sebagai e, dibayar dengan pembayaran apa? mengajarkan Al-Qur'an kepada mempelai wanitanya. Allah alam Demikian e, banyak hadiah yang ingin dibagikan oleh panitia ya namun tidak cukup untuk kalian semua. <laughs> Makanya perlu ada yang dipilih. Tolong di mana dia? Taruh di atas ini. Cukup nggak? Masya Allah. Harganya satu seratus puluh ribu lumayan. Cukup nggak? Satu. Ya. Eh, jadi banyak sekali ya e, harus ada yang dipilih ya. Seperti biasa kita ingin tahu mana yang paling tua dari laki-laki yang hadir. <laughs> Cepat yang paling tua angkat tangan. Ya. Berapa, Pak? 70, baru 70. Ada yang lebih tua? 70 juga. Ada yang lebih tua berapa? Tujuh lapan. <laughs> Ada yang kalahkan tujuh lapan? Tujuh puluh. Ada yang berapa? Tujuh puluh berapa? Tujuh puluh lima. Tujuh puluh delapan yang menang. Silakan sini pak. <laughs> Bawa KTP nggak pak? <laughs> Silakan. Masya Allah. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Silakan pilih Pak yang mana Pak? Terserah aja Pak. Terserah boleh. Iya, boleh Pak. Iya, nggak hutan. Enggak. Biar Kak sedih tadi yang tujuh puluh tujuh bulan sini juga. Dari puluh di atas puluh ke sini. Berapa orang? Sini tujuh puluh Biar cepat habis. Yang mana? Sini boleh. Sama aja. Lain beda. beda. Iya, iya. itu aja. Oh, masih ada satu lagi. Ada lagi itu, juga 70? 70 juga. Masya Allah ya 70. Silakan. Kurang dikit. Aduh. Kurang 50. Nanti 50 nanti apa ya? Jujur Bapak ini Masya Allah. Untuk saya tidak minta KTP-nya. Enggak apa, halal, halal. Tinggal dua orang, Allah. Ya, Ya, silakan Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Iya. Ya. Yang pertanyaan berikutnya siapa rumahnya yang paling jauh? Siapa? Bukan asalnya. Jangan ya, bilang asalnya. Saya dari Papua. Saya juga dari Papua yang rumahnya sekarang paling jauh datang ke sini. Coba. Jalan dari mana, Pak? Di mana? Saya tidak tahu dari mana. Ada yang lebih jauh? Hah? Citra Indah, Jonggol. Citra Indah, Jonggol. Ada yang lebih jauh? Hah? Sawangan, lebih jauh dari Jonggol? Jauh Jonggol. Ada yang lebih jauh? Ada yang lebih jauh dari Jonggol? Apa? Teluk Naga. Lebih jauh jonggol ya? Lebih jauh. Yang ngalahin jonggol siapa? Hah? Yang di atas. Dari mana? Dari Bekasi. Jonggol jauh. Jonggol di hutan, gak ada yang bisa naik. Gimana? Dari Kuwait. Wah. Saudi. <laughs> Enggak yang rumahnya di sini, Pak. Masih ada gejala jempol? Enggak ada ya? Masih ada di atas ini di mana? Kalau dengan jomblo. Silakan. Yang hafal juz 30 angkat tangan. Hah? Mau dites nanti Pak. Ya, coba angkat tangan berapa orang? Tidak usah maju, saya ingin tahu aja. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Saya tes boleh ya? Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, dua belas ya. Cukup nggak? Habis langsung. Hmm? Udah habis. Ya udah. Ya, dua belas ya. Enggak punya saya satu ini. <laughs> sebelas ya. Cukup kurang sih? Kemarin ya, ya sudah lama ambil aja. Silakan, silakan. Silakan. Yang mana apa di 30 tadi yang kiloan ambil ya? Jangan bohong ya. <laughs> mohon maaf yang terlambat habis mohon maaf ya oh di luar tangannya <laughs> Masya Allah Masya Allah ya, Alhamdulillah. Masih ada satu? Masih ada satu? Alhamdulillah. Pas ya. Ah, demikian kajian kita. Eh, semoga bermanfaat dan semoga ya sama Semoga Allah sebagaimana kumpulkan kita di masjid yang mulia ini semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak amin rabbal wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh